Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wadahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam episode ini e, melanjutkan materi kita belajar bahasa Arab dan hari ini pada episode ini kita eh, yaitu di episode ketiga kita sudah masuk ke pelajaran kedua ad Susani dari kitab Al-Arabiyah bayna Yadaik Al-Mujalladul Awal Kisem Alif ya. Jilid pertama bagian A ya. Jadi bagi pemirsa di rumah atau sahabat Akademi Nur bisa dilihat di halaman 4 ya halaman 4 masih dengan tema at-tahiyyatu wat ta'aruf ya at-tahiyyatu wat ta'arufu al-wahdatul ula kita masuk ke al-hiwaru tsani percakapan yang kedua ya al-hiwaru tsani bagian alif unzur wastami' wa a'id ya unzur Unzur pakai mata, wastami' dengan telinga, wa'id dengan mulut. Jadi ada tiga unsur ya kalau kita belajar bahasa Arab itu. Mata secara visual melihat eh, buku, melihat video, telinga ya secara audio melihat eh, mendengar ya, mendengar apa yang diucapkan dalam bahasa Arab wa'id kemudian dipraktekkan dengan mulut kita. Itu tiga kunci. Kalau itu eh, rutin kita lakukan, maka insya Allah kita akan eh, bisa untuk meningkatkan bahasa Arab kita. Baik. Al-hiwaru thani unzur wastami' wa'a'id. Unzur wastami' wa'a'id. Ya, bisa diikuti. Unzur wastami' wa'a'id. Al-hiwar baina Muhammadin wa Syarifin. Percakapan ini antara dua orang yang bernama Muhammad dan Syarif, ya. Qala Muhammad, Muhammad berkata, "Assalamu alaikum." Wa alaikumussalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ya, jadi dalam percakapan yang kedua ini kita e, mulai berkenalan, bertanya tentang asal dari mana ya dari mana kita, apa kebangsaan kita, ya. Coba sahabat sekalian diikuti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistani. ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. ya. Baik. Sekarang coba semuanya perhatikan kita akan memahami apa yang diucapkan oleh dua orang ini antara Muhammad dan Syarif. Ya. Dimulai dengan ucapan assalamualaikum dijawab dengan waalaikumsalam. Sekali lagi, jawaban salam ini lebih utamanya kalau kita lebihkan. Ya, orang bilang assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Itu lebih baik. Jadi menjawab salam itu dianjurkan untuk menjawab dengan lebih lengkap. Ya, kalau orang menjawab assalamualaikum maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang menjawab assalamualaikum warahmatullah maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya. Apakah wajib? Tentunya tidak wajib, tapi itu lebih dianjurkan. Kenapa? Karena membalas kebaikan dengan yang lebih baik itu disunahkan. Baik. Min aina anta? Nah, Min aina anta? Dari mana kamu? Ya, min aina dari mana? Ya, min aina anta? Ini sangat mudah ya. Kita tinggal ganti e, mukhotob kita, lawan bicara kita. Kalau dia satu orang, anta. Kalau dia berdua, min aina antuma? Ya, kalau dia bertiga atau lebih, min aina antum? Jadi kita ini satu orang ya. Min aina anta? Jawabannya, Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Pakistan nama sebuah negeri, ya. Hal anta Pakistani? Hal anta Pakistani? Apakah kamu orang Pakistan? Naam. Ya. Ana Pakistani. Benar saya orang Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta. Ya, dengarkan baik-baik dan ikuti ya. Wa ma jinsiyatuka anta dan apa jinsiyatuka kebangsaanmu ya anta ini penegasan Sebetulnya kalau kita bilang wama jinsiyatuka itu juga artinya sudah sama. Apa kebangsaanmu? Ya. Jadi penambahan anta di sini untuk menguatkan saja. Wama jinsiyatuka anta apa kebangsaanmu? Ya. Ana Turki. Saya orang Turki. Ana min Turkiya. Saya dari Turki ahlan wa sahlan. Ya, selamat datang. Ya, makna bahasa kitanya kalau kita terjemahkan ahlan wa sahlan itu ya selamat datang, menyambut orang yang baru datang. Ya. Ada beberapa penjelasan lagi yang perlu kita tekankan tentang nama negara dengan nama kebangsaan, ya. Contohnya di sini ini perhatikannya kalau Pakistan, negara Pakistan itu disebut dengan Pakistan. Orang yang tinggal di Pakistan, berkebangsaan Pakistan, maka kita tinggal tambah ya saja di akhir nama negara tersebut. Ya, menjadi Pakistani. Ya, ini bisa dibedakan ya. Negaranya Pakistan, orang yang tinggal di negara tersebut disebut dengan Pakistani ya negaranya Turkiya orang yang tinggal di situ disebut dengan Turki ya Turki di akhirnya ada tasdid Turki ya baik sekali lagi kita ulangi dan coba eh, sahabat sekalian ikuti Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ya, penyebutannya usahakan mengikuti apa yang kita sebutkan ya. Ana Turki. Ya, ada penekanan Turki, bukan Turki itu saja, Turki karena di akhirnya itu ada tasydid. Baik. Ya. Ini al-hiwarus tsani kismul alif, percakapan kedua bagian alifnya. Sekarang kita pindah ke percakapan yang kedua bagian ba. Al-hiwaru thani. Al-hiwaru thani. Unzur wastami' wa'a'id. Unzur wastami' wa'a'id. Ini semuanya perintah. Unzur, lihat. Wastami', dengarkan baik-baik. Wa'aid, kemudian ulangi. Ya, jadi dengar, uh, lihat, dengar, dan ulangi. Al-hiwaru baina Maryam wa Zainab. Percakapan ini antara Maryam dan Zainab. Kalau tadi Muhammad dan Syarif, ini Maryam dan Zainab. Ya. Kalau tadi yang laki-laki, yang ini yang perempuan. Kalau tadi disebut dengan istilahnya muzakkar, yang ini disebut dengan istilahnya muannas, ya. Baik. Dengarkan dahulu. Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullah. Min aina anti? Ana min Misra. Ana min Misra. Hal anti misriyah? Hal anti misriyah? Naam. Ana misriyah. Wama jinsiyatuki anti? Wama jinsiyatuki anti? Ana suriyah. Ana min suriyah. Ahlan wa sahlan. Kalau dari sisi makna, ya sama percakapan yang laki-laki dengan yang perempuan itu maknanya sama ya tapi nggak masalah kita coba ulangi lagi Assalamualaikum waalaikumsalam min aina anti dari mana kamu kalau laki-laki min aina anta ini anti ana min misra ya ana min misra saya dari Mesir ya. Hal anti misriyah, apakah kamu orang Mesir? Naam, ana misriyah. Betul saya orang Mesir. Wa ma jinsiyatuki anti dan apa kebangsaanmu? Ana Suriah, ana min Suriah, Saya orang Suriah, saya datang dari surya. Ya. Ada beberapa perbedaan di sini dalam penyebutan orang, kebangsaan. Ya, kalau dia laki-laki, ya di bagian pertama tadi, kita hanya menambah huruf ya saja di akhir nama negeri tersebut. Ya, Pakistan menjadi Pakistani. Kalau dia Mesir, Misra menjadi Misri. Kalau dia perempuan, maka dia ditambah ya dan tak marbutoh. Menjadilah dia misra menjadi misriyah. Ya, misriyatu. Suriya menjadi suriyah. Ya, bisa dipahami kan? Baik, sekarang coba ikuti. Unzur wastami' wa'a'id. السلام عليكم وعليكم السلام من أين أنت؟ أنا من مصر هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية ma jinsiyatuki anti kita ulangi na'am ana misriyah ma jinsiyatuki anti ana suriyah ana min surya ahlan wa sahlan ya Ahlan wasahlan. Baik. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua percakapan kita ya e, di episode ini. Al-Hiwarusani bagian alif dan Al-Hiwarusani e, bagian bagian ba. Ya. E, sekarang kita pindah ke al-mufradat ya, pindah ke al-mufradat kosakata kosakata. Al-wahdatul ula, perhatikan di bukunya masing-masing atau bisa dilihat di layar ya. Al-wahdatul ula at-tahiyyatu wa taarufu ad darsustani Al-mufradat. Ya, apa arti al-mufradat? Al-mufradat artinya kosakata. Ya. Al-ardu. Paparan, ya. Al-ardu. Paparan. Masih sama. Unzur wastami' wa'a'id. Unzur wastami' wa'a'id. Ya, ikuti ya. Unzur wastami' wa'a'id. Ma jinsiyatuka Ulangi. Ma jinsiyatuka Ma jinsiyatuki Ma jinsiyatuki Ana Ana Pakistan Turkiya Misra Suria Pakistani Turki Misriyah Suriyah Baik nah, Coba kita analisa, kita pelajari betul Majinsiyatuka Apa kebangsaanmu Jadi kita ambil penggalan ini Itu bisa kita terapkan ya Misalnya ada tahu kawan kita untuk dipraktekkan, kita katakan, ma jinsiyatuka, ya, ana Indonesi, ana Indonesi, ana min Indonesia. Contoh, Malaysia misalnya, ma jinsiyatuka, ana Malizi, ana min Malaysia. Nah, kalau laki-laki begitu ya. Kalau dia perempuan, ma jinsiyatuki ma jinsiyatuki artinya sama apa kebangsaanmu jawabannya ana Indonesia nah, ada penambahan iya dan tak marbutoh kalau laki-laki tadi dia iya saja ana Indonesia ana min Indonesia baik ana ya ini kalau ana sama laki-laki perempuan dia tetap ana Pakistan. Ini negara, ya, negara Pakistan. Turkiya, negara Turki. Misra, Mesir. Suria, Suria. Orang Pakistan, Pakistani. Ini kalau laki-laki ya. Pakistani. Kalau perempuan tinggal aja tambah saja di akhirnya tak Pakistani Pakistaniyah. Turki. Kalau perempuannya Turkiyah. Kemudian Misriyah. Karena perempuan ya, ini kan gambarnya gambar perempuan di sini. Misriyah. Berarti kalau laki-lakinya hilangkan saja tak marutohnya menjadi Misri. Suriyah. Kalau di laki-laki Suri. Suri. Ada penekanan di pada huruf ia nya di situ ya. Baik. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mufradat mufradat yang kita dapat di dalam Al-Hiwar Asani ya tentang beberapa nama negara dan juga bertanya tentang kebangsaan ya tentang kebangsaannya. Ini ada latihan. Coba pemirsa di rumah atau sahabat Akademi Nur praktekkan ini Ya, bagi yang punya buku bisa dicoret di bukunya karena memang belajar itu harus dipraktekkan. Kalau enggak, ya sekedar teori saja. Dia enggak akan lekat pada diri kita. Ini coba latihan yang pertama ini tadribun, latihan. Sil sambungkan bainal kalimati antara kata wasuratil munasibati dan gambar yang cocok as-surah al-munasibah gambar yang cocok, yang sesuai. Ya, Pakistani eh, Pakistan Pakistani. Nah, ini di garis di garis ya misalnya ini nomor satu kita contohkan Pakistani eh, Pakistan nah, berarti kata Pakistan ini ditarik garis lurus menuju ke peta negara Pakistan Pakistani Nah, ini kan orang Pakistan, maka ini diarahkan kepada gambar orang yang ada di sampingnya. Begitu ya. Begitu selanjutnya gambar kedua, ketiga dan keempat. Baik, saya kira untuk episode ketiga ini kita cukupkan sampai di sini. Yang paling penting pemirsa di rumah dipraktekkan ya. Kalau tidak dipraktekkan maka kita belajarnya akan lama untuk berkembang. Kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.